Ngapuntennya biasa ini ada tamu-tamu dari Mondoan dari Kudus. Ini komplit masya Allah. Ini saya mau melanjutkan biasanya di sini tadi atul Quran, tapi tadi kebetulan kita ada acara di Masjid Sika. Jadi kita lanjut aja pembahasan buku pemahaman yang wajib diluruskan, mafahim wajib antusahah. Ini buku karangan atau ini ucapan dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki Mekah enten cd ini ada sidinya bahasa Arab Nah ini terjemahannya saya lanjut yang malam hari ini halakah kelima halakah ini membahas pemahaman tentang mencium tangan pemahaman tentang perbedaan antara adab dan pengagungan untuk ibadah pemahaman tentang adab para ulama terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman tentang adab ziarah. Dan ini mungkin sak nih mawon, soalnya biasanya dan ini jam wis bubar dalam bubaran. Nah, uh. Di sini Sayyid Majdi mengatakan menanyakan dari sini kita minta izin agar dapat berbincang dan belajar. Apakah pemahaman ini wajib diluruskan? Tanya Sayyid Majdi kepada Sayyid Muhammad. Saya mencium tangan. Beliau waktu itu berdiri mencium tangan Sayyid, Ma Sayyid Muhammad. Jadi Sayyid Majdi ini penanya berdiri langsung mencium. Saya mencium tangan menghormati dan mengagungkan. Apakah ini boleh? Beliau begitu. Terus jawab oleh Said Muhammad, sesungguhnya perbuatan yang Anda lakukan yang disebut dengan mencium tangan secara hakikat menunjukkan adab yang ada pada dirimu. Itu adab yang ada pada diri Sayyid Majdi tadi. Dan adab seorang penuntut ilmu yang menghormati ustadznya atau syekhnya. Kenyataannya adalah kita tidak minta dicium tangan kita. Tadi Sayyid Masdi mencium itu tidak Sayyid Muhammad mengatakan, Hei Masdi Reneo, ya, cium tanganku. Orang. Jadi beliau datang sendiri mencium tangannya sebagai adab ini murid terhadap guru. Atau murid kepada syekhnya. Dari syekh itu guru. Kalau saya bukan guru. Nah saya ini namanya saya syekh. Jadi orang kadang keliru. Al-Mukarram syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir itu nama ayah saya. Jadi saya itu namanya Syekh. Inilah hakikat yang harus dipahami. Kita tidak memerintahkan orang mencium tangan kita, namun kita lakukan terhadap guru, ustadz kita dan ulama kita di mana mereka mendapatkan kemuliaan dengan ilmu mereka dan pengajaran ilmu tersebut. Maka kita mencium tangan mereka mereka tidak meminta kita mencium tangan mereka, namun mereka tidak memandang hal itu sebagai suatu keburukan atau bid'ah. Jadi mencium tangan itu bukan satu hal yang buruk. Jenengan nyium tangan bapak jenengan ibu sendiri dicium itu bukan hal yang buruk. Itu bukan hal yang bid'ah. Bukan hal yang bid'ah dolalah binar itu tadi. Oh kita ini sering di Mekah ya, saya mengatakan di Mekah itu Orang saya pernah mencium tangan seseorang di Masjid Nabawi. Saya lihat orang itu Masya Allah beliau ada di depan makam Rasulullah. Saya menghampiri karena beliau itu dihampiri banyak orang. Saya menghampirinya dan saya cium tangannya. Langsung saya ditegur sama askar sana. Syirik, syirik. Haram, haram. Loh, mencium tangan. Dikira aku nyembah. Nah ini yang tidak bisa nanti akan dibiadakan. Apa sesembahan dan apa adab gitu loh. Adab itu bukan sesembahan. Seperti yang Jawi. Sekarang kan sungkeman itu. Sungkem apa nyembah loh. Itu adab menghormat orang tua. Orang nyembah dengkule wong tua. Ya, jadi jangan tiru. Kita pun berlaku demikian. Alhamdulillah kita tidak perintahkan orang mencium tangan kita. Dan kita tidak serahkan tangan kita begitu saja seperti tergambar sebagian orang yang menyatakan bahwa kita menyengaja agar tangan kita dicium. Enten nak cerita itu. Wah delok ya satu satu para kiai kiai ini sengaja dan wong kafe nyium tangane. Mang tang lagi kiai kiai sumpek jadi dicium nih, Mang banget para kiai. Dia tidak ingin dicium. Tetapi seperti apa ada para ulama ini seperti ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin yang kita bahas tentang pemujian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji. Bukan Rasulullah itu gila pujian, bukan. Rasulullah itu kalau ada orang yang memujinya Rasulullah gembira karena Pak Wong ini bakal lebih surga. Gembiranya ke situ, bukan gembira gara-gara dipuji. Jadi waktu dicium tangan Rasulullah SAW itu di situ Rasulullah gembira karena orang ini mencium dengan ikhlas, dia ada, tidak akan tersentuh dengan api neraka. Nah, waktu cerita minggu nah. Waktu Rasulullah menyampaikan akan dislahu akan wafatnya Rasulullah, Rasulullah menyampaikan siapa yang mungkin pernah disakiti. Terus ada satu saya ngaco saya ya Rasulullah, dulu pernah kepecut istilahnya. Di mana? Di punggung sini. Di, jadi di punggungnya situ. Kata Rasulullah silahkan kamu membalas. Oh ya tak balas. Cuman ya Rasulullah dibuka dulu. Misalnya, istilahnya setelah itu singkat ceritanya ngambilkan gebuk sing bodoh. Sahabat-sahabat sudah nesu kafeh ki wong kok kurang ajar men. Oh, Rasulullah sudah menghadapi ajal kok malah si Arab dibales. Tidak tahu rahasianya apa. Setelah dibuka dirangkul Rasulullah, dicium Rasulullah, usar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia mengatakan bahwa aku ingin menyentuh tubuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tubuhku tidak tersentuh dengan api neraka. Wilu adab. Lah kok kowe saiki karo bapakmu ora gelem salaman ngambung. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai anak-anak sekolah sekarang ini mulai enek sekolah-sekolah kelihatannya modern tapi nek salaman bernatung ini tak. Sama bapaknya bernatung tangan ini tak. Katanya kalau mencium tidak boleh. Pertama kok cium ning nggon pipi sik, baru ning nggon batuk, ngene wis terus ngene. Cium yo ya ning kene iki rasane pipi-pipi ngono bareng. Model nih, Saya dari zaman saya cilik yo enek wong nyium-nyiumi mesti ning nggon irung kok iki nek TTA-TTA nyarok ning pipi iki mbuh carane sapa ora mudhun. Enten mboten? Tata, tuwek barang meli, tuwek-tuwek. Rasane nyium barang pipimu ora enak. <laughs> Iya, jadi rasa nyium barang. Ini pun nih, bukan kita mah. Ini mafahim ini kita tidak harus Sayyid Muhammad mengatakan kamu tidak harus mengikut saya dan saya tidak akan menyalahkan yang lain kata beliau. Cuman iki paham iki, iki wis paham wis tak goleke dalile, tak goleke anu, nek kowe wis mudeng iki, kowe ora melu iki kebacut ngono lho maksudnya. Ini saya tidak nyalahkan yang lain kata Sayyid Muhammad. Kok enek wong sing nyalahke wong ngambung, ngambung iki sebagai adab kok. Kita tidak katakan itu sebagai bid'ah. Kita tidak boleh. Katakan bahwa itu melanggar syariat. Bahkan sebaliknya. Itu termasuk adab, termasuk sunnah Nabi Muhammad. Terdapat riwayat hadisnya diantaranya adalah hadis yang cukup terkenal. Tatkala datang utusan dari Abdul Qais ke Madinah. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kita tidak dapat menahan diri kita, kita melompat dari kendaraan kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium tangan dan kaki beliau. Mencium tangan dan kaki beliau. Niki sing sing cerita niki ahli hadis. Said Muhammad profesor doktor. Muhaddis top di Mekah, ngajar neng Masjidil Haram ngajar di universitas yang ada di Mekah juga. Percaya karepmu ora karepmu. Lah kowe percaya karo Habib saya Habib Syahla ora pinter apa berpintere maca tok. Maca kadang tak kayak liya tolong dibacakan ayat sekian nomor sekian. Lalu Habib Syahla apalane ngono tok kuwi enek bukune. Oh bukunya bab takwa itu ayat sekian nomor sekian sak lembar lembar saya kan. Ngono tok. Liki Sayyid Muhammad saya tidak menyindir siapapun. Ojo terus nyongkol-nyongkol Tidak saya pribadi. Aku itu lho, Drum, Aku, saya tidak mengatakan orang lain saya. Aja keliru. Semenis seudan, pengen tau Ramadan seudan. Wah keliru aku nak ngomong ngomong macam ini. Iya gitu. Banyak pula ulama yang mengarang tentang masalah ini. Di antaranya Syekh Abdul, uh, Abdullah Ibn, Sid, eh, Ibn Siddiq Al-Himari. dalam kitab pernyataan Nabi tentang diperboleh, diperbolehkannya mencium tangan. Di antara mereka Syekh Abdul Fatah eh, Abu, Abu Gudda menulis tentang hal itu. Beliau termasuk pembesar guru kami dan pembesar ahli hadis dan ulama di dunia Islam. Beliau berkata yang sesuai maknanya, setelah melakukan penelitian maka disimpulkan bahwa para sahabat mencium kepala Nabi Muhammad, kedua tangan Nabi Muhammad, kedua lutut, kedua kaki Nabi Muhammad. Semua itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada seorang yang mengingkari lainnya atau mengatakan bid'ah atau fasik kepada lainnya. Tidak pula menganggap gerakan adab dan penghormatan ini sebagai penyembahan sebagai orang saat ini, sebagian orang saat ini menyebut sebagai gambaran sujud, ruku atau peribadatan. Ucapan semacam ini tidak selayaknya muncul dari penuntut ilmu. Apalagi dari seorang ulama mencium tangan orang tua, ustadz membimbing dan orang-orangnya kaum eh, orang-orang yang kamu yakini keutamaannya secara hakikat termasuk perbuatan yang disyariatkan memang selayaknya seorang tidak minta dicium tangannya ini termasuk wajib seperti ucapan Ibnu Wirdi. Aku tidak minta dicium tanganku. Aku tidak ridho tanganku dicium. Memotong tanganku lebih baik daripada dicium tanganku. Ini dari sisi tawaduk. Beliau tidak meminta dicium tangannya. Dan beliau tidak menganjurkan pula untuk melakukan hal itu. Namun jika mereka melakukannya maka beliau membalas dan mendoakan mereka. Penghormatan dan pewujudan adab di antara sahabat setelah terdapat uh, telah terdapat pada mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Thabit. Anda ketahui bahwa Ibnu Abbas termasuk ahlul baitin Nabi Muhammad, sepupu Rasulullah. Zaid bin Thabit termasuk pembesar ulama, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit naik di atas tunggangannya. Datanglah Ibnu Abbas memegang tali kel kelananya. Inilah puncak adab Zaid berkata astagfirullah astagfirullah wahai sepupu Rasulullah Ibnu Abbas berkata beginilah kita diperintahkan berbuat terhadap ulama-ulama kita kamu adalah seorang ulama dan pengajarku dan aku mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis darimu maka aku mengagumkanmu dan menghormatimu aku angkat ke atas tungganganmu dan aku pegang tali kelananya seperti seorang pelayan yang memegang tali kelana tuannya itu tidaklah mengapa. Maka apa yang dilakukan Zaid? Beliau memegang tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Beliau berkata, beginilah kita diperintahkan berlaku terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya mau Ibnu Abbas itu. Zaid ini datang karena beliau seorang yang luar biasa menulis istilahnya Al-Quran Zaid bin Thabit termasuk pembesar ulama penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam ulama yang besar diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dihormati datang itu langsung jarane istilahnya carane saya itu jaran sepeda motor atau mobil Pak Yai tuh sekolah sekolah parkirakan lagi dulu ini hormatnya begitu diparkirke ke di jarane lah sejak waktu itu melihat Ibn Abbas ini paman Rasulullah Abbas Wahai paman Rasulullah, kamu termasuk ahli tidak pantas kamu melakukan seperti ini. Kata paman Rasulullah, tidak. Ini aku dianjurkan seperti ini oleh Rasul SAW sebagai adab terhadap para ulama. Menghormati ulama. Akhirnya dibalas ya Rasul, Oh neng hono gini tanganmu tak ya. Lu jangan kamu tidak boleh begitu. Kamu itu seorang ulama yang besar. Seperti ini pula aku diperintah Rasulullah untuk <laughs> mencium tangan ahli bait. Subhanallah. tapi yang ini kelihatan di wong-wong ini Saling menghormati, orang golek rai. Orang um-, pengumuman deh pengumuman sesok tangannya habis sambungan kabeh ya. orang oh, ngono. Terus apa sing seneng diambung? Orang enak sing seneng. Mantanget para kiai, mosel tangane kadang. Nang kadang dikdahuk barang. orang ada ngambung wis rebut rebutan. Jadi sebetulnya kalau saya mengambil hakikatnya seperti tadi tangan Ibnu Wirdi lebih baik dipotong tangan saya daripada dicium karena tidak pantas. Saya waktu itu ditanya sama orang, ya bukan apa, bukan masalah pembanggaan diri tidak. Habib, kenapa tangan Habib-Habib diambung? Termasuk jenengan, Habib. <laughs> Aku nggak mengaku kira kepingin dia nek sing ngambung. Cuman saya yakin nek dia ngambung tangan saya itu salah. Saya yakin mungkin orang itu ingin mencium tangan Rasulullah tetapi melalui membayangke lho. Bayangke iki mesti enek wujute. Bayangke ora enek apa-apane ya ora kebayang-bayang ya. Jadi ini saya ini kepingin mencium tangan Rasulullah, saya tidak mampu mencium tangan Rasulullah. Bukan tangan saya ini tangan Rasulullah. Jadi beliau ini seakan-akan seperti tadi, Zaid ini tadi sama Abbas, paman Rasulullah. Jadi ini tangan ini tangan remuk yang mencium itu lebih agung, lebih bagus, lebih baik daripada yang dicium. Karena yang mencium di situ penuh dengan husnudon, yang dicium itu penuh dengan sombong. Paham nih? Yang mencium ini tadi penuh dengan husnudon bahwa saya ini mencium tangan orang yang baik. Tapi yang dicium belum tentu karena dia merasa dicium dia merasa bangga bahwa ini tangan saya tangan hebat. Tadi habis Om sing Jadi di sini tadi ya keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa itu ada syariatnya. Bukan sembarangan di zaman Rasulullah wis terjadi mencium tangan Rasulullah ini. Uh, maka apa yang dilakukan Zaid beliau memegang tangan Ibnu Abda, Ibnu Abbas dan menciumnya tangan Ibnu Abbas ya. Dan menciumnya beliau berkata beginilah kita diperintahkan berlaku terhadap keluarga Nabi. Ini menghormati itu karena suatu hal yaitu menghormati ini karena suatu hal yang lain. Sayyidina Abbas menghormati Zaid hingga memegang tali Kelana tunggangannya layaknya seperti seorang pelayannya. Sedangkan Zaid memegang tangan Ibnu Abbas dan menciumnya seraya berucap inilah si syiar yang harus kita lakukan terhadap keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini terdapat banyak kesaksian di antaranya adalah kisah tentang utusan Abdul Qais dan kisah tentang Salamah ibnu al Aqwa. Sahabat mengatakan bahwa kita mengunjungi dan kita katakan tunjukkan kepada kami tanganmu yang telah berbaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengeluarkan telapak tangannya yang besar. Lalu kami mencium tangan tersebut. Begitu pula yang dilakukan Umar terhadap Rasulullah SAW. alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu pula Jabir dan para sahabat yang lain. Alhasil, mencium tangan ini seperti yang kita katakan bahwa kita tidak minta dicium tangan kita dan kita tidak menganjurkannya akan tetapi kita tidak mengingkarinya dan tidak kita katakan pelakunya telah berbuat bid'ah atau fasik. Ya, tapi orang yang pernah berbaikat kepada Rasulullah pernah memegang tangan Rasulullah itu dikerumuni karo sahabat yang liyane sing orang nyekel tangan Rasulullah Coba tak tanganmu. Harap apa? nak ambung sebab tanganmu bar, bar nyambung tangan Kanjeng Nabi. Kalau ngono kuwi malah berkah. Ayo boleh dalil ini hati sih. Orang percaya nah ya surah sah tadi wong Islam sih Wong kafir orang percaya Orang Quran orang percaya hati surah percaya percaya akalmu tok. lihat ya aja. Coba di Islam sih di Islam iya hadis ya didalakke, Qur'ane ya ke, ulama ya ni ngono. Islam ngarepe akal dhewe. Arep gawe agama dhewe orang wani sing nganggo Islam tapi modele dhewe-dhewe. Nek cara ngono apa? cara ngene sing pas. Lah kowe melu hadis sapa? Hadis sing mbok buka sing model apa? Sing mbok buka iki hadis apa? Nek kamu buka hadis-hadis ini deloken. Sing mbok delok iki hadis bangsa padu tok jihad ngamuk rono ngamuk rene haram rono haram uwi wae sing dibuka iki iki bukaan kabeh aja sithik-sithik hmm masya Allah Bahkan seseorang yang menganggapnya bid'ah atau syirik atau telah melanggar sunnah Nabi Muhammad menunjukkan sempitnya pandangan dan wawasan mereka. Oh ya wis ning ngono, dengar aku Tak pikir aku ya. Oh iya bener, Beb. Said Muhammad. Kowe ki aja ngomeli wong ngono, Drun. Aku diomongi ya Said Muhammad nih, ngundang aku Drun. Aja mbok omeli, kuwi wong-wong sempit wawasane. Jadi ya wajar nek ngomongi ngono terus. Oh ya wis, mandeka ya Syekh aja ngomong nang Yusuf. Pemahaman yang wajib diluruskan. Nggih, lanjut. Sayyid Muhammad sekiranya berada di depan makam yang mulia di hadapan Rasulullah dan berdiri di hadapan makam yang agung ini dengan penuh penghormatan dan pengagungan terhadap makam Rasulullah. Jika seorang berdiri di makam yang mulia ini lalu tergetar hatinya dan mengalir air matanya, apakah perbuatan itu salah? Ditakoni Ada orang yang Umar masuk ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri nangis di depan makam Rasulullah mengalir air matanya. Apakah ini syirik bid'ah salah? Tidak. Kata Nasehat Muhammad, tidak ada salahnya perbuatan itu. Bahkan sebaliknya, hendaklah seseorang yang berada di hadapan makam yang mulia tersebut terbayang bahwa dia berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayang no, gue kisah ini ngarep kasih Nabi maksudnya. Karena penghormatan terhadap beliau setelah wafat seperti beliau masih hidup karena beradab terhadap beliau baik masih hidup atau setelah wafat adalah sama. Inilah yang harus dilakukan seorang muslim, beradab dan dan menghormat, berdiri dengan penuh adab dan menghormat penghormatan. Syekh Ibnu Qayyim mempunyai kitab yang agung judulnya Nuniyah. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, jika kita datang maka kita berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita berdiri secara adab dan khusyuk. Tentunya khusyuk di sini adalah khusyuk adab bukan khusyuk ibadah. Lafaz ini dapat diartikan yang lain. Bahasa Arab itu luas, bukan yang dimaksudkan di sini khusyuk ibadah atau ruku atau sujud berdiri dengan adab. Beliau berkata beliau katakan seakan-akan kita berdiri di atas mata kita sebagaimana bisa seorang matanya berada di bawah dan di atas eh, dan dia berdiri di atasnya jadi masalah bahasa ini tadi masalah khusyuk itu wah dek orang yang nyembah kan gitu loh orang Jawa haram haram tak boleh nyembah kuburan <laughs> wah ngadek ning kono ki ada ah, nyembah khusyuk ini bukan ibadah jadi seakan-akan apa nek khusyuk di depan situ itu dianggapnya ibadah. Sampai seakan-akan kita berdiri di atas mata kita. Berdiri di atas mata kita, motornya ucul di tunggangi. Ini kan satu istilah. Khusuknya di situ bukan satu khusuk ibadah. Khusuknya itu merasa adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesian ya orang-orang yang sudah sampai ke Mekah, Madinah tidak ke tempat makam Rasulullah. Masya Allah, itu kesian betul. Bukan mereka orang yang jelek, orang yang kasihan. Bayangkan dia mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal beliau ada di depannya, hadis-hadisnya jelas. Kenapa tidak ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah? Assalamu alayka ya sahabat Nabi Muhammad. Orang bahasa Arab bahasa Indonesia. Orang Indonesia Jawa. Salam untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam untukmu wahai sahabat. Tekan kono lo biaya jutaan. Wis mlebu Masjid Nabawi bar melangkah tek ngono tok ngucap salam wegah. Katanya tidak ada tuntunan. Lah sahabat biyen ki ngono terus lha aku ki tuntunane melu sapa? Waduh subhanallah, kesian gitu. Uh, tersebut uh, di dalam dunia tersebut yang merupakan pokok tauhid dan akidah. Uh, Bagaimana bisa seorang matanya berada di bawah dan dia berada berdiri di atasnya? Berdiri dengan penuh kelembutan, adab dan penghormatan yang bagaimana jika dilakukan semacam itu ketika mata diletakkan di bawah Seakan-akan ini kita lanjutannya Pernyataan Ibnul Qayyim dan kalian mengetahui bahwa Syekh Ibnul Qayyim termasuk imam akidah dan tauhid. Bagaimana beliau menulis dalam kitab Nuniyah tersebut yang merupakan pokok tauhid dan akidah yang meringkas akidah gurunya Syekh Ibn Taimiyah menyebut tentang adab ini. Seorang bila berada di hadapan Nabi hendaklah berdiri dengan adab dan penghormatan merasakan keagungan Allah dan adab terhadap Rasul seperti yang telah ditulis oleh Imam Malik bin, bin Anas tatkala khalifah datang dan ingin berziarah, maka beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesuai makna ucapannya, hendaklah merasakan ah, berada di hadapan siapakah kamu ini? Kamu mengucapkan salam kepada siapa dan kamu mengucapkan salam kepadanya? Beliau mendengar salammu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui kamu berada di hadapannya dan malaikat menyampaikan salammu. Perasaan semacam ini secara hakikat menunjukkan kesempurnaan agama. Jadi kalau sudah kita sampai ke depan makom itu bukan kita minta sama makom. Bukan kita menyembah-nyembah makom. Di situ siapa yang ada di situ? Tempat siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam, Allah akan mengembalikan ruh beliau untuk menjawab salam-salam kita dan para malaikat pula setiap saat menyampaikan salam umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Salam kita disampaikan dengan adab, Ya kalau kecuali kita di depan eh iwak penye lah wampleng orang sanggup dikebung orang serik naik nah, wampleng ya, orang yang adabe. Hmm, subhanallah ini coba antaranya adab. Al Imam Malik bin Anas eh, ketika di Madinah Al Munawwarah menghormati dan mengagungkan makam ini dengan sepenuh jiwa Rasulullah telah meninggal. Beliau tidak memakai sandal ketika berada di Medina. Selama di Medina tidak pernah sandalan. Gara-gara apa? Medina ini sudah diinjak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sopan kalau saya menginjak tanah Medina ini dengan sandal. Iki Imam Malik lagi. Kayu ngono agamnya. Beliau tidak memakai sandal ketika berada di Medina. Beliau berkata, bagaimana kakiku dapat melangkah memakai sandal di suatu tempat yang terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawahnya. Maka beliau tidak memakai sandal sehingga beliau berjalan tanpa alas kaki di Madinah Al Munawwarah sebagai bentuk penghormatan terhadap makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah seorang berpikir penggunaan akal menggunakan akalnya. Janganlah mencampur adukan antara penyembahan dengan adab Jangan dianggap ini syirik karena dia ini menuhankan Nabi Muhammad. Kan dianggapnya begitu. Imam Malik lagi. Nabi Muhammad itu Tuhan apa? Ke orang gelem sandalan yang Medina. Waduh menungso Kemarin sudah kita terangkan. Tidak bisa Nabi Muhammad dikatakan sama. Manusia seperti kita mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai semua anggota badan ini, tetapi tidak sama. Mata kita ini nonton kui, TV, sinetron, tapi mata Rasul Sallallahu Alaihi telah sampai ke Sidratil Muntaha. Ini loh bedanya. Tangan kita ini tangan gak nyolong. Ayo jujur wae, oh, saya ya pernah orang kita nyolong di temboke. Pernah aja aja apa saku. Orang kita nyolong yang mboke ning kamar, mboke anu masakan colong pangan saya. Kamu mangan masakan buatan. <laughs> Wis pernah tangan kaya ngene iki mbok rangkep tangan iki padha karo kangen Kanjeng Nabi. Coba sing anggap padha. Beda. Memang bentuknya kaya tanganmu tapi apik kono. Dalam segala hal. Bohir maupun batinnya. Kletokan tanganmu didelok beda karo tangan Kanjeng Nabi. Subhanallah. Jangan menyampur adukkan antara ubudiyah. Ini bukan penyembahan. Jangan sekali lagi jangan keliru. Penyembahan itu lain dengan adab. Nek neng gendit ringin nyembah goreng itu. Eh yang ringin. Keren <laughs> tuh. Kebu lewat. Jebuk serindile, jebuk teletongi kantongi. Ngalah berkah. orang paswi berkahak tebu keris dikalor ngidul gawarane keris sekti siapa sih ngomong keris sekti sing sekti ini sing dua keris keris ya biasa wae sing sekti ini sing dua keris sing dua keris sholat terus keris ki dicekel karo wong sing sholat itu insyaallah kerisnya dari api beda karo keris ini nang gladang <laughs> paham wedhus sing digandeng sing diingon karo wali karo wedus sing diingon gali ya beda Mbak ewe beda. Jangan wali nggo sidan. Teman sini ngono ya. Nek kare gali iwak penye, iwak mela. Pedusnya barang mudah. Ya, ya orang apa-apa. ini di dingon sapa wae tetep wedhus. Dipangan penak ya, yang penting halal. <laughs> Ini kesempurnaan penghormatan yang harus dilakukan. Oh belum, nek kira jam Ini soalnya tadi mulainya jam 1 kurang seperempat ini kesempurnaan penghormatan yang harus dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Seperti kemarin Muhammad menyampaikan apa namanya Imam Malik itu buang <laughs> airnya itu di luar Medina. Dua minggu seminggu sekali. Gara-gara sing dipangan Siti. Sing diubi ya Siti awal itu ombe pirang puluh gelas. Menurut dokter, minum yang bagus itu 8 liter sehari. Makanya nguyuh terus. <laughs> Tapi dokternya betul. Loh bukan betul buat kesehatan, saya tidak menyalahkan kesehatan, silahkan Imam Malik wis sehat. Soalnya rohnya yang dipangani. Lawai diri ruh rentuk panganan jasad ora dipangani, ya tambah jelek. Ya sudah, air 8 liter sehari bisa nguyo terus. Nasi itu makan sehari tiga kali. Itu menurut aturan yang benar. <laughs> Oh iya, tiga kali tiga piring. Sekali pilika ya, berarti sembilan piring sing penak. Ya. Coba putrane Gus sekarang ya, nggak biar mau ke kamar mandi itu. Jadi Imam Malik sampai tidak buang air pun besar maupun kecil di Madinah karena menghormat Rasulullah. Kaya ngono apa nyembah to kowe? Nek memang kaya ngono dianggap nyembah berarti Imam Malik gua anggap keliru sing bener kowe. Lah ana ta. Ya wis, pikiran dhewe gara-gara sing bener apa. Sayyidatina Aisyah tatkala berada di kamarnya sedangkan Nabi SAW terkubur di dalamnya dan Aisyah berada di ujung kamar. Beliau jika mendengar seseorang mengetuk pintu dengan keras, beliau menghampirinya seraya berucap kepada mereka, "Wahai tetangga Rasulullah, jangan mengganggu Rasulullah." Hanya karena mengetuk pintu, dodok-dodok, aja banter-banter, aja ganggu kanjeng Nabi, padahal sudah dikubur. Kisah kerungu iki kon ngomong ki hadis iki. Kon buka hadis dhewe, bukan dhewe. Saya tidak perlu membuka karena yang saya baca ini adalah orang yang mengucap ahli hadis dan profesor doktor. Ya, ojo banter-banter an Rasulullah satu. Hanya karena mengetuk pintu. Begitulah banyak dari salaf di antaranya waktu Sayyidatina Aisyah, waktu ayah beliau dimakamkan di situ, ini hadis juga ini. Beliau kalau di dalam rumah itu tidak berjilbab karena itu ayahnya dan suaminya. Sewaktu Sayyidina Umar Ibn Khattab minta izin untuk dimakamkan di situ, setelah Sayyidina Umar masuk di makam situ, beliau tidak pernah melepas silbabnya ini di dalam rumah. Loh. Kalau mati orang ngerti lah, menurut meripatmu. Lah motomu kira pernah tekan dinding, motomu nonton sinetron karena delok rekening bank terus. Coba delok rekeningnya bira, di pira kita, urusanmu kan ngurusi bulus. Ini Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin. Apa keliru? Sayyidina ini hadis ini. Di situ waktu minta Sayyidina Umar itu waktu mau meninggal minta izin kepada Sayyidatina Aisyah. Menyuruh putranya yang bernama Abdullah. Untuk pergi. Sampaikan kepada Siti Aisyah, bolehkah aku ini Umar itu untuk di situ? Wah, bejone bejo Sayyidina Umar. Bayangi kuburan di samping Rasul. <laughs> Subhanallah. Aku iri ya. Waktu saya sampai di Madinah, wahai Sayyidina Umar, kok ya penak men jenengan. Ini Sayyidina Abu Bakar mungkin mertua ya. Ini ya mantu. Ya, mertua juga dua-dua ya mertua. Cuman subhanallah kalau kita lihat ini subhanallah. Kok ya iso? Aku mertua mertuaku ya mertuaku yang Madiun kuburannya, aku engko ning dia orang muda. Ini subhanallah alangkah nikmatnya mertua dan mantu ini. Bisa jejer tiap menit rahmat turun terus itu. Pakai nek golek kuburan, golek kuburan sing api. Aljar ke belajar. Nek ngubur awakmu kuwi golek kuburan aja cedak wong kafir-kafir. Aja cedak wong ruwet-ruwet, golek kuburan wong padha islame. Sing kene kafir kene anu kene kuamlengi bendina kono kebribenen. Waduh, anak jenengan nyedai kubur misalnya kuburane Wali Songo, wah enak. Sebab Wali Songo jeneng Sunan bunang misalnya jenengan yang sampingi pendino. salamullah ya zada minar rahman ah, itu bagian ngono tak? la illallah ora entuk didongake orang nek dulure Orang yang sing teka. tapi goro-goro sunan bulan. ben enak wong ziarah kuwi ya itu bagian contohnya wong yang tahlilan kuwi lah mudeng tekan omah rene tau to kok enak ro tahlilan bareng Orang mudeng tak? sing ditahlili lu gue pojok dhewe tau to enak bungkusan melaku. ya nah, bagian Niki napa? Wis menengo wae. Tamponan. Wong mati ya ngono kuwi. Penak eh iso nek rombongan saka ndi sak bis. Salamullahi haiki sing tak enteni. Nek kuburan wis wis mendhe penak. Sikil diunggahke siji karo kebat kepet Tak ngenteni wong ziarah. Ziarah sapa? Sunan Bonang. Awak aku rene sing ziarah ora apa-apa kono ziarah aku ndek bagian. Ora percaya mati yo sik. Engko delokan kowe gara-gara nek mati jejere wong kafir, terus njaluk digedhukne jejerke wong Islam. Beda. Lho nek wong mati iki iso ngasih kabar, saya yakin ora enek wong sing urip kaya ngene iki. Wong mati iki terus malek. Ning semanggi kidul wong mati loro melek ngono, ngandani eh saya. <laughs> ora mungkin aku iso nyekel bojoku. Akhirnya mereka ya Allah gue mati Gitu. Makanya nikmat. Lupa itu nikmat. Contohnya uang kepaten, bapaknya yang meninggal misalnya. Kok bapak orang orang lah. Suami meninggal, eh, istri meninggal. Agi dina suami sebelah bojone. Ayo ngomong orang, Agi dina lho, rasa sedih hilang cepet lali kan, wes iso nek orang masih eling sedihnya itu terus orang mungkin golek bojo. Angger gitu nangis terus. Lupa ini nikmat. Tapi nek ngelupa sing ora nikmat. Ya, begitu pula banyak dari para salaf berjalan sesuai jalan ini dengan cara semacam ini. Pokoknya adalah pengenalan kalau terpenuhi hati kita dengan mengenal Rasulullah, maka terpenuhi hatinya dengan adab. Tidak mungkin muncul adab tanpa mengenal. Oleh karena itu hendaklah seseorang memfokuskan diri dalam mempelajari sirah bagi anak-anak kita dan pemuda-pemuda kita hingga kita dapat memperoleh bagaimana adab terhadap Nabi Muhammad pelajarono bab sirah sejarah. Sejarah Rasulullah ki waca Sejarah Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam peperangan-peperangan bagaimana? Perjanjian Hudaybiyah bagaimana? Bagaimana sahabat terhadap Rasul, bagaimana Rasul terhadap sahabat, Rasul terhadap istri-istri terhadap diboconen. Jangan tidak dibaca. Bacanya golek dalil terus. Kira-kira aku bisa ngampleng Habib Syekh taruh dalil apa ya? Pendino buka laptop, buka ini gor ngurusi dalil ngalahke sing liyane. Coba sing wis entuk banyu entuk diombe bismillah. Ya di situ sebagai anu Kita akan lanjut pembahasan Insya Allah besok atau besok lusa kita akan bahas lagi nanti bagaimana eh, pengagungan seorang murid terhadap gurunya. Ya, orang murid kepada gurunya. Ini tadi masalah ziarah Rasul SAW dan adab terhadap Rasulullah SAW. Pernah terjadi juga Al-Habib Alwi Al-Haddad Bogor sama Habib Husin, Haddad kakak adik kakak ini di Bogor. Si Habib Husin ini tidak mungkin masuk rumah dulu sebelum sandal kakaknya masuk sih. Bukan kakaknya loh. Sandale. Sekolah dape kaya ngono karo wong tuwa karo Mas Kang Mas ya. Apa kuwi nyembah sandal? Wah, sandalnya mbok sembah, Bosa syirik. Mlebu kok sandal ini agak tidak mau masuk sandal kecuali ini sandal lebok nasi. Nek sandalis melebu aku lagi melebu. Nanti mau ngono adabe. Sekarang ini adab sudah hampir tidak ada. Gara-gara apa? Gara-gara pendapat-pendapat singa anyar-anyar ini. Akhirnya adab guru sudah tidak ada sama murid. Guru sama murid itu gojekan. Guru sama murid dulu tidak ada. Ini sudah guru lewat tidak mungkin murid satu wani. Bukan karena guru minta dihormat, tidak. Ini kewibawaan ilmu yang dipikul oleh seorang guru tadi. Lah saya ini, Masya Allah lah guru ini guru katrolan. Lah muridnya ya melu ngatrol. Muridnya ngatrol. Jadi ayo, hati-hati. Melu salaf-salaf kita dulu. Salaf-salaf kita dulu itu harus mengajar nyeneng ke. Wong abah saya itu dulu ngajari mesti penjalin sampingnya. Tidak pernah tidak pakai penjalin. Orang nek penjalin itu pernah tak delik ke. Soalnya saya ini takut digebuki terus penjalin ini adalah batu antep. Tak delik ke tak jeli sing cilik. <laughs> tak jeli sing cilik malah. Ini penjalin itu di sini. Oh kemarin kelihatannya disapu. Orang oh, sang aku sih. Ayo di sini gede. Nek perlu golek lo sing luwih gede. Ayo ke bawah sing cilik itu kok berapa bagus wis rokok kok. sing luwih gede timbang dekne. <laughs> Akhirnya tetap dipukul ini, tangan ini toh Gara-gara maca Fatihah ora beres. Gara-gara jamaah telat. Ngono kuwi tak. Awake dhewe iki mukul anak <laughs> kena HAM. Hak asasi anak. Lah terus bangsa Kak Sopo karo Kak Sopo. Assalamualaikum. Saya adalah asasi anak saya datang ke sini mengatur bahwa anak itu tidak boleh diginikan pampleng di sana gitu. Itu dia datang ke rumah saya, tak kamleng sandal jelas, pasti. Karena apa? Dia bukan haknya kok, ini anak saya kok. Kecuali anak saya ini sholat tak kamblengi lah. Yung anak saya orang sholat tak kamblengi wajar. Kamblengku ya orang mungkin kamblengi raine. Kamblengku ya kernangane tak. Nah ini anak saya Anda mengatakan bahwa oh, dipukul sampai benjut-benjut. Oh ini kepingin benjut sisan rene. Tak benjut ya sisan. Lah kok aneh-aneh loh zaman sekarang ini. Akhirnya pendidik-pendidik sekarang jauh di, didik anak-anak. Guru saya dulu, Allah yang hamu Ustaz Abu Bakar Al-Habsi. Guru bahasa Arab. Itu buku saya jebol berapa kali. Keliru, mocoran, keliru nulis. Pang, pang, nanti sowek nih. Boleh tengah rumah lapor bapak. Pak, aku karo uh, nangis SD. Aku mau dikamplengi karo Ustaz Bakar kapok. Kapok kuwi kuwi gara-gara kowe beling nek kowe ora beling ora mungkin di dikampleng iki bodhomu, kowe iki bodho ora bener. Ada kampung, ora dibela. Tidak dibela kalau sekarang sapa gurune? Oh, langsung ngamuk sik bapake. Iki gurumu mudeng ra? Iki ya kowe kan nang sapa tak kamplengane lah. Akhirnya anak itu jadi kemakiran karo gurune. Lah guru jadi wedi, rumangsa guru bayaran. Lah waktu saat waktu saya bilang Ustaz saya sakit ini cekot-cekot sirah gini. gini jupuk ke PPO. Nah, <laughs> Dingin-dingin kita. Ayo melebu kelasnya. Loh. Iki loro sakarep mulai. Oh ndak ada pulang-pulang. Belajar dulu. Ya ora nesu ya. Coba saiki. Krutuki gurune. Omahe dira kuwi. Langsung ya wong lima mendem sik. Ya SD saiki mendem sik. Ora kentang cium begonang ning parane. Parane ya sate jupuk pleng pleng pleng pleng pleng. Mlebu koran. Bapaknya, waduh judek, saya judek, Orang pernah ngerti anaknya, anak yang salah dibela. Salah itu jangan justru kalau ada anak yang keliru atau anu itu dilihat apa sebabnya. Atau suami istri kalau ada anak itu kebetulan anu ngelapor ke bapaknya tentang boe. Aja malah memang buat mungkin kalau ngono. buat mungkin memang ngomelah aja ngono. saya saya saya saya Kowe kenapa diselentik karo mbokmu gelas kowe ini sing nakal Gini, Wah iso nah, ora mungkin muwi wong apik ya. Akhirnya anak itu tidak ada tempat ngeluh. Lalu nggone kakak-kakak kuwi karepmu, arep nggone kakak tua apa kakak muda. Ya, ada. Nah ini anak makanya subhanallah pendidikan anak sekarang banyak gagal. Gara-gara apa orang melu wong biyen. Melu cara anyar malah stres kabeh. Kurikulum ini, kurikulum ini. Oh, sekolah-sekolah unggulan tak delok rene sing unggulan-unggulan kantonge tok. Ya orang percaya melu apa nolah, deloken. Wis apa apus Unggulan apa one sing diunggul-unggulke? Wong ning kono wong beling SD ngerokok. SD unggulan. Soalnya pas sing sekolah kono kadang kan akeh-akeh wong-wong sing sugih. Lah wong sugih iki nek sekolah orang nggawa HP gatel. tadi mesti gue HP sih tak geber-geber. Wah, ini anaknya Habib Syekh. <laughs> ya bawa HP-nya. Dolanan HP ning kelas gurune rawani negor nek negor ki mentu ora dit. Lah sekolah saya kini model kaya ngono arep dadi murid sing apik-apik saka ndi drone. Wis sekolahmu kaya apa itu tetep elek. Eh yang unggulan ki sekolah-sekolah salaf. Salafi kau apa? itu salaf-salaf sing ngamu kuwi itu Salaf itu maksudnya apa cara para kiai dia gile. Pelajar. Boleh orang duwe mungkin pinter sing pinter, pinter ki pinter sing bener. Udah pinter nginteri, pinter nginteri naudzubillah min dalik. Insya Allah dari saya cukup itu Muhammad Muhammad matayasar bisa memberikan karena waktunya sudah jam 2 kurang 20 yang sediakan. Memang ini malam Jumat memang waktu ini nganten tidak ada panjang waktu, silahkan dibagikan album Gusanu yang di luar dulu. Terutama buat yang luar kota, luar kota Mondoan dan Kudus. Mondoan dan Kudus ini kalau meminta tanggal, sekarang saya sudah tidak pernah ngurusi tanggal. Saya ngurusi tanggal ini kok masih Yasir. Nek Mondoan itu kasih Ramadan kok. Nggih ya sampun ditulis. Ramadan setahun sekali Ramadan buka bersama besok. Malam dua 20 ketinggalipun. Mondoan kalau maulutan yang maulut maulut saya sudah tidak ngurusi lagi. Mas Yasir yang ngurusi insya Allah sakit sakitipun lapor Mas ya nanti nanti akan ditulis. Ngapunten bukan saya ndak mau mauludan lagi karena terlalu banyak yang diurus. Mumet ngurusi tanggal barang. Soalnya agak orang saiki yang kita jaluk tanggal radika inesu. Jadi tanggal ini adalah aku lorong orang rono dipisu-pisu ya. Habib ini bagaimana janji tidak <laughs> menepati janji. Aduh, padahal misak tak tulis ini. kono seandainya. Nah, sakit dan berhalangan mohon maaf digantikan kepada yang malah kuwi dites pernah saya di meson nesoni wong. Saya bilang ya tidak apa-apa. Ada yang sampai mengatakan apa amplopnya kurang. <laughs> ya. Salah alah drendun kuwi karep gak edit piro, nggak kayak ngomong amplopnya kurang. Dan sampai seperti itu ucapan dia alhamdulillah wong jenenge wong gak wahi mesti ujiane ya ngono-ngono kuwi. Ya ora gelem diuji ngono ya mlebu ning kamar kuncian wae ora usah ketemu <laughs> menungso. Ya. Bismillah. ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما بعده Lanjutkan kalam daripada Habib Umar bin Segaf telah menyatakan bahwasanya termasuk daripada gangguan gangguan di dalam hati adalah al-husnu ala faid yaitu rasa sedih apabila kehilangan sesuatu Fayambagi ala yuksiral asafa alaih. Fa'inna dunya bi asriha faniyah. Kemudian kata beliau, maka selayaknya jangan berlarut-larut kesedihan atas sesuatu yang kehilangan tersebut. Karena dunia ini bad, dunia ini kalau tidak rusak ya hilang sudah. Di antara dua pilihan, kalau tidak rusak sekarang ya rusak nanti, kalau tidak hilang sekarang ya nanti bakal hilang wa yu'azzi nafsahu bi annahu law usiba bi musibatin a'dhamu lakana a'dhamu huznan mithla husnu fil mal law waqa'a hadha fil walad kemudian katanya Habib Umar kalau sudah kehilangan barang pertama atau kehilangan kesempatan apapun yang pertama jangan memperbanyak kesedihan yang kedua kita ngajak omong diri kita sendiri kalau seandainya kita ini diuji dengan sesuatu yang lebih besar, pasti kita lebih sedih lagi. Misal, misal ya. Kalau hartanya hilang, kita punya HP atau punya motor hilang. Ini kita suruh berkata di dalam hari di dalam hati kita, alhamdulillah cuma duit, cuma HP dan anaknya yang hilang. Ini katanya Bu Umar. Mesti ini jadi musibah yang lebih besar lagi kalau anaknya yang hilang. Makanya alhamdulillah cuma diuji kehilangan harta aja. Wa nahwa dzalik mimma yuhawwinul husna fayahun. Dan yang semisal daripada itu yang bisa menghilangkan kesedihan, maka insya Allah akan menghilangkan akan hilang kesedihan tersebut. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma usibtu bi musibatin illa wa nadartu an Allah subhanahu wa ta'ala an alayya fiha bi thalathini amin." Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkata, aku ini tidak kena musibah, tidak diuji dengan musibah, kecuali bahwasanya aku ini memandang bahwasanya Allah itu sudah ngasih aku dengan tiga nikmat. Imannya Sayyidina Umar ya. Kalau kena musibah, nganggap dirinya dikasih tiga nikmat sama Allah. Yang pertama, Allah SWT ngasih musibah saya yang ringan. Kalau cuma musibah kehilangan harta bisa jadi Allah ngasih musibah kehilangan anak ini lebih besar lagi. Itu yang pertama kan Sayyidina Umar. Saya yakin bahwasanya Allah ini sudah meringankan musibah saya. Sesungguhnya Allah ini bisa kalau mengasih cobaan yang besar. Tapi Allah senang tahlil, senang maulid. Nah kok berbeda setelah itu. Dengar omongan-omongan terus kok berubah. Ini musibah agama ini. Yang sebelumnya jalannya itu sama kayak jalannya Rasul, sama kayak jalannya sahabat, sama kayak jalannya wali songo, sama kayak jalannya para kiai. Lah kok berubah? Lah kok berubah niru paham-paham yang baru yang tidak jelas pahamnya dari mana? Nah ini musibah agama ini. Yang sebelumnya suka sholat berjamaah, jadi mau tidak senang sholat jamaah. Lah ini musibah agama ini. Nah, kalau saya Umar ini kalau diuji, saya lihat ujian ini bukan di dalam agama. Bersyukur saya. Berarti itu nikmat dari Allah buat saya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada saya pahala nanti ada di hari kiamat. Nanti diceritakan maksudnya para hamba Allah nanti di hari kiamat terkadang lihat ada amalan yang tidak pernah dia perbuat. Ya Allah, ini amalan apa ini ya Allah? Saya tidak pernah beramal sebagus ini kok dapat pahala sebesar ini ya Allah. Dijawab sama Allah, ini sabarnya kamu ketika saya kasih musibah. Berkata sebagian penyair, latul kidah roka illa ghairu muqtarithin, madama yashubu fihi ruhakal badanu. Hadapi hari-harimu ini engkau sebagai seseorang yang cuek. Jangan itu jangan tegang gitu. Kehilangan apa wis ben. Yang penting cuma kehilangan gini aja. Kena musibah dicaci orang biarkan. Yang penting tidak dicaci sama Allah kok. Madam yasfubu fihi ruhakal badu selama badanmu ini sama rohmu masih menjadi satu. Maka terapkan metode yang tadi. Cuek. Tidak usah ambil pusing. Biarkan sudah orang mengomong apa. Jangan takut diomongkan orang. Fama yadu musurun ma sararta bihi wa la yaruddu 'alaikal fa'ital huzunu. Dan kebahagiaan itu tetap akan ada selama kita ini merasa bahagia. Maksudnya apa? Kunci kebahagiaan ini ya dirinya kita sendiri. Yang ada di atas ini, wa in tarda bil maksumi istamuna aman. Wa in lam takun tarda bihi hazan. Kalau kamu itu ridho dengan pembagiannya Allah, istamuna aman, engkau hidup dalam keadaan nikmat. Tapi kalau tidak ridho dengan pembagiannya Allah, ista ala hazan. Ista bihi fi hazan, engkau hidup dalam keadaan sedih. Jadi kebahagiaan ini intinya sama diri kita. Kalau kita ini selalu berpikir positif, insya Allah selalu bahagia. Dikasih sama Allah rezeki sedikit, Alhamdulillah daripada tidak dapat rezeki Wala 'alaikal fa'ital huzunu. Dan sesungguhnya kesedihanmu tidak akan bisa mengembalikan barangmu yang hilang. Sampai misalkan kecolongan, terus sedih nangis, balik barangnya. Tidak mungkin balik, sampai nangis darah insya Allah mesti tidak balik barangnya. Kemudian diceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang raja yang zalim nangkep seorang hakim yang baik, yang bijaksana ditangkap kemudian dimasukkan penjara tidak dikasih makan sama sekali akhirnya murid-murid si hakim ini datang jenguk ke penjara pengen lihat keadaannya gimana ini ketika dilihat sehat seger ditanya ma balu badanika wa qalbika kama na'had bagaimana keadaan badanmu dan hatimu ini seperti yang kok bisa seperti yang saya lihat kok kamu ini bisa seger bisa sehat padahal tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sama sekali. Kata si hakim ini, saya ini ngeramu sebuah ramuan dari enam macam bahan. Tak minum setiap hari. Apa ramuannya? Yang pertama, asyikatu billahi ta'ala. Saya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmi bi anna kullam muqaddarin kain. Aku mengetahui bahwasanya setiap yang ditakdirkan pasti itu yang terjadi. Yang ketiga, asabru khairu masta'malahul muntahin. Bahwasanya sabar itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh orang yang kena ujian. Orang yang diuji sama Allah, apa yang bisa dilakukan yang paling baik? Ya sabar. Mau protes sama Allah? Gak mungkin. Ya sabar ini hal yang terbaik. Yang keempat, kita dalam asbir syai'in amal. Kalau tidak sabar, terus saya mau berbuat apa? Ini kata si hakim ini. Jurus yang kelimanya ini. Jurus yang keempat. Jurus yang kelima. Saya mengetahui bahwasanya mungkin saja Allah mendudukkan aku atau ngasih memberikan keadaan kepadaku atau menjadikan aku lebih jelek daripada keadaan yang sekarang ini. Yang keenam, aku mengetahui bahwasanya setiap waktu demi waktu itu pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Habib Umar, maka apabila engkau termasuk orang yang sedang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah perkara-perkara yang ada di atas tadi. Bahwasanya semuanya itu bisa jauh terjadi lebih buruk daripada apa yang menimpa sama kita. Maka kalau yang sudah kena sama kita cuma musibah yang kecil-kecil atau musibah kayak apapun, pasti Allah SWT sesungguhnya bisa ngasih lebih berat daripada itu. Tapi Allah ngasih ringan, ini sebuah nikmat bagi kita. Mungkin cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah resep supaya tidak stres ini. Alhamdulillah. Cuman benten kalih kulon jenengan. Kulo kok jenengan kulo mawon. Pernah terjadi sama satu orang itu lucu ini. Ini modelnya wong zaman saat niki. Kebetulan dia itu datang sama satu orang nangis-nangis. Nangis saya, lo kenapa kamu nangis? Saya kehilangan duit. Biro satu saya ibu, Masya Allah. Jadi ya, ini serasa nangisnya tak jadi. Setelah dicelik, tambah nangis. Uh, kok tambah nangis piye? Lune ora ilang, lak ditku dadi sewu. Ya, Lagi <laughs> mau wong saiki ngono kuwi. Suruh mikir ringan, alhamdulillah hilang satu sakit, ora hilang 300 kan mikir ngono ta mesine. Ora. Malah nangis malah sedih, ngerti yo ya, coba ora ilang lak sudah iso dadi 300. Ewu gara-gara ditambahi satu sakit. Lah iki mung model anyar, nggih. Lain <laughs> model raksi tenan ya, mung saiki. Ini tadi pembahasan masalah salaman maaf antara murid sama guru kuwi ora wong wedok wedok karo lanang terus salaman karepe dhewe aja oh guruku <laughs> geblak gurune kena tangan walaupun nanti si murid ini mengatakan saya ini rindu ada yang SMS Habib kebetulan saya ini sudah sekian puluh tahun kepingin salaman sama Habib tidak bisa-bisa Oh jauh rasa salaman kok neng surga wae neng surga bebas ora hukumnya Uh, aku biar nara salaman ra iso beb kita pol pol pol pol no Eng surga. Mudah-mudahan surga nih. <laughs> ya, kalau di kuburan katanya jika ada kuburan sekarang ini kuburan kita ini banyak campur. Ya maksudnya ojo ojo cedak banget dulu loh Jejer kene ngene sing kene ngene bismillahirrahmanirrahim. Ojo terlalu cedak. ojo ada sithik ora apa. Ora mribeni ngene lho maksudnya. Ya, ini <laughs> kecedaan Masya Allah ini Ini termasuk ini anu kan bila ya. Jadi ini ada yang anu. Di tempat kita ini selalu banyak yang campur baur. Yura ya, apa sih yang penting aja cedak-cedak. Cedak-cedak di sini orang itu. Dan di sini ada permohonan doa Al Habib Hasan Al Bahar. Jadi eh, sama Habib Muhammad bin Hasan bin Abdullah di Cidah meninggal dunia, Al Habib Hasan Al Bahar di Hadramut di Sewon meninggal dunia dan Hajah Zul Haida meninggal dunia dan siapapun yang meninggal dunia dari keluarga-keluarga kita Allah maafkan lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa waskunhum al-jannah fa'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin ya rabbal alamin bisyudil fatihah Sambil membagi ini kita kesidang dulu aja. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب يا عليم الحال إليك وجهتنا يا رب يا عليم الحال إليك وجهت المال فمنون علينا بالإقبال فامنون علينا بالإقبال وكن لنا واسلوع البال يا الله بحسن الخاتمة الله بغير يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب أنت ناصري فعلى انزلي كل الخير يا رب أنت ناصري فعلى كلي كل خير واجعل جنانك معسري واجعل جنانك معسري واختم بالإيمان الأجل يا الله في حسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة آمين الحمد لله يسبنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal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 amin. Kalau ada satu dua pertanyaan silakan. Sambil menunggu bungkusannya mau dimakan boleh. Masalah barokah. Ya. Rasulullah pernah makan bersama dengan sahabat. Habis makan tuh upahnya itu Upahnya. Oh iya bahasa Indonesia nya upoi upahnya. Ya. Ora apa-apa, biasa jam loro punjul ya salah ya wajar. Mengapa kok dimakan? Kamu tidak tahu. Apa itu? Nasi yang barokah tidak tahu. Jadi barokah itu milik Allah. Caranya barokah. Ada orang itu Ya. Minggu penjabarannya dua hari lagi. Bah. Karena sudah nanti ada babnya khusus di sini tadi bukunya ya pemahaman yang wajib kita anu, luruskan di situ ada bab barokah. Mungkin insya Allah di, diterangkannya di bab itu. Ya betul pas itu pertanyaannya pas. Tapi nih diterangkan sekarang kok seakan-akan sini buku nih kok. Iya. Urung tekan ya. Amin, amin insya Allah mudah. Amin. Amin, amin. Lailatul Qadar. Amin. Nah, Lailatul Qadar itu datangnya itu betul apa ada tandanya? Apa yang akan mendapat orang mendapat Qadar itu orang yang macam apa? Ciri-ciri orang mendapat Lailatul Qadar setelah bulan Ramadan dia tambah meningkat iman dan takwanya, ibadahnya tambah getol. Wis witok. Tanda-tandanya apa Lailatul Qadar? Pokoknya sholat wengi, isak berjamaah, subuh berjamaah. Barang siapa sholat isak berjamaah terjaga sampai pagi, Barang sholat pagi saat subuh berjamaah juga sampai malam. Berarti 24 jam dalam penjagaan Allah. Insya Allah untuk Lailatul Qadar. lagu wong wedok sing ora sholat enak sing takok ngono. Sing ora sholat ketut bojone. Agar bojone waras sholat ibadah insya Allah. Sing penting wong wedok kuwi ora maksiat di dalam kehidupannya gitu loh. Wes ora ora salat bengine maksiat lah kuwi ora entuk Lailatul Qadar. Ora salat tapi terus mengharap Lailatul Qadar dia entuk bagian tetap entuk bagian wong wedok sahur ya sehingga gawe wong wedok. Masa bagian. Ya. Lailatul Qadar. Merasa bingung ciri-ciri. Ada orang tuh ngoyaknya ke likuran rok Gue kalau ciri-ciri ini model ini bulannya ini nek bening ini Lailatul Qadar. jelalah meleset. Akhirnya apa? Kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Karena kalau tidak dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak merahasiakannya itu akan menjadi beban bagi umat Nabi Muhammad. Misalnya dikasih tahu Lailatul Qadar itu malam syukur misalnya ngoten. Delala malam syukur ana sing maksiat, berarti wis setane setan ini. Paham? Sudah dikasih malam Lailatul Qadar dikasih tahu malah cek wani karo sing kuasa. Makanya tidak dikasih tahu nanti Loh, Mas kok ora golek Lailatul Qadar ora ngerti. Lah paling enak tuh jawab ngono. Aku ora ngerti nek bengi lalit aku aduh nek ngerti ya ora mungkin aku mendem. deh. Jadi ini rahasia. Jadi memang dirahasiakan supaya wong-wong sing ahli ghaflah kuwi, orang-orang yang lupa-lupa itu ya ora kekampleng ngono. Ini rahmat ini. Lah nek ngerti dina iki Lailatul Qadar terus mendemi siam, wala kebuatut batut yang menungso. Alhamdulillah aku ora ngerti kok Mas. Nek ngerti ya ora mungkin aku mendem. Ya yes, mudah-mudahan orang ngerti terus. Jadi mendem. <laughs> mendem terus. Mendem apa? Mendem kali Gusti Allah maksudnya dengan pikiran dan sebagainya. Ya. Insyaallah Lailatul Qadar nek kaya ngene-ngene masuk ora entuk. Melek menteleng ngene terus masuk ben wengi melek menteleng karo maca Quran maca iki ora entuk. Yo ya, entuk lah. Seandainya tidak entuk tanggamu entuk paling ora ya kecipratan. Ya nek kecipratan Islam ini nikmat rahmatan lil alamin. Aja kemaki. Enten mengki enten tiang Iya orang Indonesia ini lucu. Ada di daerah pulau mana itu. Katanya dia mah dapat Lailatul Qadar. di dipuarani wong akeh. Terus wonge lungguh nyekel tangga sak lento-lento. Lah maksudnya, lah ini kula nang Lailatul Qadar ndek wingi. Jadi ditanyai masalah judul, ditanyai masalah <laughs> nomor, ditanyai masalah lagi Lailatul Qadar takut nomor barang. Iki Masya Allah, Masya Allah. Oh coba percaya sama manusia yang mengatakan saya dapat Lailatul Qadar. Dia penipu. Orang yang dapat Lailatul Qadar cetawin entuk orang wani ngomong ngono kok. Sing model kayak kowe orang cetha. <laughs> Dadak wani saya dapat Lailatul Qadar dari mana? Ojo sok kemaki lho. Entuk orang entuk urusan Gusti Allah. Ciri-ciri ada, ciri-cirine sing biasane salate beler orang orang beler ngono. Biasanya wani karo wong tua jadi taat karo wong tua itu cirinya dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah aku itu Lailatul Qadar tapi orang salat duhur. Orang salat Isya. Lagi iya, orang-orang Lailatul Qadar. Lailat Majnun. Ini tak lagu ini Lailat Majnun. Ya, ini ya silahkan ada lagi. Belum datang sambil menanti. Menanti apa? Ada lagi pertanyaan? Jelas, ini orang rahasia mau tak umbar-umbar. Ya jelas rahasia itu rahasia Allah dan kita tidak pernah ada yang tahu makanya dikon golek. Ini wis ngerti orang sambok golek. Wis orang sambok golek orang ngerti. Orang ngerti makanya segala sesuatu itu yang belum ketemu itu nyeneng ke. Misal contoh SMS. Ya, saya ini belum ketemu namanya Sisri, SMS sama saya malam dengan ucapan yang mesranya luar biasa tak jawab mesra. Setelah ketemu, waduh. <laughs> Iya. Soalnya ya kurang lebih loh gitu ya, masalah. Dan nek ketemu ini delalah unjul sing mesra itu terus nek ketemu tambah mesra cuma Nabi Muhammad kok. Misalnya SMS-an sama Rasulullah dengan ucapan mesra dan sebagainya. Antal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahimi فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسبم ngomong ini ki delalah terus ketemu manusia nih jeklek soalnya luwe HP timbang sih buat SMS mau lagi ketemu si istri kok kurang lebih <laughs> lah kok tak rungok ke suara kok enak menmeserang, tapi tak parah nih kok umur sewidak seket eh sewidak seket sewidak berapa sewidak limo sewidak seket jadi kemprut-kemprut ngono kuwi. Makanya ditip. Tapi kalau Rasulullah wis rayuwen kaya apa tambah ketemu tambah nikmat. Tambah ketemu tambah nikmat. Nek menungso wis ora mungkin luwih enak, ora enak. Ya Rasul, para wali nyenengke. Di ghairi jamalikum nadhari haramu. Siapa yang belum dapat ini? Sudah semua. Oh belakang. Sampun nggih. Nah kita tutup aja. Kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya amal ibadah kita dan kita saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak maupun Ibu pendengar radio uh, eh, Al Hidayah dan pendengar radio FM Rakosa FM Jogja disiarkan juga di sana dan siapapun yang hadir mungkin kalau ada ucapan-ucapan saya yang kurang adab kurang sopan mohon maaf yang sebesar-besarnya والعفو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته